الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وغربنا وجهرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي ما يكافي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى ال سيدنا Muhammad Ya Allah wahai yang maha menatap Wahai yang maha agung dan yang maha perkasa Ya Allah Ya Allah wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat Ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini Ya Allah Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami Ya Allah tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah ampunilah diri-diri kami ya Allah tolonglah kami ya Rob. bukalah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran kelam lembaran masa lalu kami ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ya Allah ampuni dan selamatkan orang tua kami darah daging yang melekat pada tubuh kami Ampuni jikalau selama ini kami pernah menjoliminya, Jadikan sisi umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Rob, ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan air hayatnya khusnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati sul khatimah. Cahayai kuburnya, kami benar-benar mohon kepadamu ya Allah Lindungilah, lindungi dari siksa kubur ya Allah Berikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya Cahaya bagi kuburnya Ya Allah ya Rabbal Aslam Kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami Golongan kami menjadi makhlukmu yang tahu diri dan tahu balas budi ya Allah Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagunganmu Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaranmu ya Allah. Ya Allah jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara Yang selalu basah menyebut namamu Yang dapat menjadi cahaya ilmu Yang dapat menjadi cahaya jalan kebaikan Kemuliaan bagi umatmu dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut namamu ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz Karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat Terpelihara dari harta haram Makanan haram, perbuatan haram Ya Allah, izinkan jasad ini pulang Kelak jasad yang bersih, Ya Allah Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang benih Hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu Hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu Hati yang terpesona kepadamu Hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu ya Allah Hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu ya Allah Hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang kokoh ya Allah Ya Allah karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta Cinta kepadamu ya Allah Ya Allah golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan Rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah Ya Allah jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu ya Allah Melainkan menjadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat ya Allah Semakin dekat denganmu ya Allah semakin bersyukur atas nikmat darimu ya Allah, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu ya Allah, semakin indah dengan kesabaran dan semakin gigih berjuang di jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andai saja saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian. Kami saat terindah dalam hidup kami dengan bekal yang cukup ya Allah. Ya Allah izinkan kami wafat khusnul khatimah. Allahumma taubatan naswa. اللهم هون علينا في شقرة المرض ونزاد من النار ولا فائدة الحساب Ya Allah, hanya engkau lah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhlukmu ya Allah yang tiada arti bagimu, tapi engkau adalah segala-galanya bagi kami. Ya Allah, izinkan kami pulang dalam ridhonya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد